Surah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. al Qur'an Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. والنجم والشجر يسجدان Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, keduanya bersujud kepada Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان Dan Allah meninggikan langit, dan Dia menciptakan keseimbangan. ألا تطغوا في الميزان agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. والأرض وضعها للأنام Dan Dia telah membentangkan bumi untuk makhluknya. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Di bumi ada buah-buahan, dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, والحب ذو العصف والريحان dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. وخلق الجان من مارج من نار dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مرج البحرين يلتقيان Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua lautan itu, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Dari kedua lautan itu, keluar mutiara dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? وله الجوار المنشآت المنشآت في البحر كالأعلام Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan, bagaikan gunung-gunung. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi akan binasa. Tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? سنفرغ لكم أيها الثقلان kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak, فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya, kemudian direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. يطوفون بينها وبين حميم آن Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ولمن خاف مقام ربه جنتان Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ذواتا أفنان Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان تجريان Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما من كل فاكهة زوجان Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Para penghuni surga bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? كأنهن الياقوت والمرجان Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka adalah permata yakut dan marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ومن دونهما جنتان Dan selain dari dua surga itu, ada lagi dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu hijau tua warnanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان نضاختان Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن خيرات حسان Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu dipingit di dalam kemah-kemah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.